Hadhihi mas'alatun. al qital fil fitnah fil fitani la yajuz. Ini satu masalah kata Syekh Rabi'ah. Satu prinsip dari prinsip-prinsip ahlu Sunnah yaitu al-qital fil fitani la yajuz. Perang di dalam fitnah itu tidak diperbolehkan. Fiha ahaditsun katsirah ta'muru bi kasri suyufi wal qasiy wal autar wal julusi fil buyut. Banyak hadis-hadis yang memerintahkan untuk mematahkan pedang-pedang dan mematahkan busur-busur panah dan anak-anak panah dan senar-senarnya dan disuruh untuk duduk di rumah masing-masing. Kapan itu diperintahkan? Kata Nabi SAW, Ida waqa'a saiful muslim alal muslim, kalau terjadi pedang kaum muslimin telah mengenai pedang kaum muslimin, maka hendaklah kalian tetap di rumah-rumah kalian. Patahkan pedang kalian, patahkan busur kalian, dan patahkan senar-senarnya. Putuskan dan tinggal di rumah. Maknanya jangan ikut-ikutan Terjadi perang muslimin melawan muslimin. Berhenti. Dan itu pernah saya kisahkan bagaimana ucapan seorang sahabat yang mulia kecintaan Rasulullah SAW, anaknya kecintaan Rasulullah SAW, yaitu Usama ibn Zaid. radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah meridhai beliau dan bapaknya. Ketika pernah dalam perang membunuh seorang kafir, ternyata orang kafir itu berkata, Asyadu an la ilaha illallah, tetap ditebas. Karena dia merasa ini orang hanya melindung dari berlindung dari pedangku saja. Begitu Nabi mendengar Nabi marah. Menegurnya dengan keras. Sampai mengatakan kepadanya, Aqatal tahu ba'dama qala la ilaha illallah. Aqataltahu ba'da maqala la ilaha illallah. Apakah engkau membunuhnya padahal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah? Sampai beliau ingin beralasan, Ya Rasulullah, dia hanya berlindung dari pedangku. Afala syaqaqta batnah? Tidak kau kau robek perutnya, kau robek dadanya, kau lihat hatinya. Artinya itu urusan hati, kamu tidak tahu. Barangkali dia sesungguhnya meyakini tapi karena dipaksa oleh teman-temannya akhirnya ikut perang. Ikhwan fillah azakumullah ala kulli hal. Asyahid adalah beliau mengambil manfaat dari marahnya Rasulullah SAW ketika terjadi perang Siffin, perang Jamal dan seterusnya. Ketika terjadi fitnah-fitnah muslimin melawan muslimin, beliau yang selamat. Sesama Ibn Zaid. Setiap diajak oleh pihak yang sana, dia menjawab masih terngiang di telingaku. Ucapan Rasulullah SAW, Aku tahu ba'da maqala la ilaha illallah. Apakah engkau akan membunuhnya padahal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah? Pihak yang sana pun ketika mengajak, dijawab dengan sama. Masih terngiang di telingaku ucapan Rasulullah SAW. Apakah engkau membunuhnya padahal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah? Tidak demi Allah, aku nggak akan ikut kalian walau kalian. Selamat. Dan ini bukti apa yang diucapkan oleh Imam Ar-Razian, dua Imam Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumullah. Walal qitala fil fitnah. Dan tidak ada perintah untuk berperang di dalam fitnah. Fitnah antara muslimin dengan muslimin. Lianna al-qital innama huwa lid-dunya laysa lillahi azza wa jal. Kalau muslimin melawan muslimin berarti perangnya karena dunia. Lianna hada as-sira' alladhi yajri bainan nas. Karena pertikaian yang terjadi di antara manusia innama huwa li ajli dunya karena itu hanya karena dunia Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Kata Syekh Rabi, at-tasadum alladhi yahsul bainan nas benturan yang terjadi di antara manusia di dalam fitnah-fitnah itu hadhihi laisa lillah. Jelas bukan karena Allah. Ima berebut kekuasaan, berebut kursi, berebut harta dunia, berebut kemuliaan atau kedudukan hadhihi laysat lillah fala tadkhul fi karena bukan di jalan Allah bukan karena Allah la tadkhul fi jangan masuk di dalamnya لأن هذا الصراع الذي يجري بين الناس إنما هو لأجل الدنيا karena الصراع yang terjadi di antara manusia itu karena dunia la liwajhillah bukan karena wajah Allah Subhanahu wa taala fala tadkhul fi hadhihi الفتن maka jangan masuk di dalam fitnah-fitnah tersebut apalagi di zaman sekarang sangat terlihat warnanya sangat terlihat baunya sangat tercium baunya. Ya, ini bukan karena masalah kebenaran dan kebatilan, hak dan batil atau karena agama, tidak. Agama mereka muslimin, sama salat, sama-sama puasa, bahkan dari sana pekik takbir Allahu Akbar, dari sini juga pekik takbir Allahu Akbar. Demonstrannya bertakbir, polisinya bertakbir. muslimin rahimani wa Berarti jelas urusannya bukan masalah agama. Apa berarti ada sesuatu yang lain? Fala tadkhul fi hadhil fitan. Maka kalian jangan masuk dalam fitnah-fitnah tersebut. Qala Abu Barzah radhiyallahu taala anhu, ayyamul qital fi ahdi ab. Ibn Zubair. Dikatakan oleh Abu Barzah radhiyallahu taala anhu di hari-hari ketika terjadinya perang di zaman Ibnu Zubair dan Marwan. Ibnu Zubair radhiyallahu taala anhuma beliau dan bapaknya sahabat dalam keadaan sudah mendapatkan dalil kalau dia dibayat lebih dulu daripada yang di Syam sana. Tetapi toh tetap saja akhirnya yang terjadi adalah fitnah berdarah. Wallahi inna haula'i lam yaqtatilu illa lid-dunya. Lihat kata Abu Barzah. Sungguh mereka tidak berperang kecuali karena dunia. Padahal sahabat, anak sahabat. Wa ma dakhala fi hadhil qadiyah Ibnu Umar. Ibnu Umar tidak ikut-ikutan. Ibnu Abbas juga tidak ikut-ikutan. Siapa lagi yang tidak ikut-ikutan? Tadi yang disebut Usama Ibnu Zaid tidak ikut-ikutan. Satu lagi Muhammad ibnu Maslamah juga tidak ikut-ikutan. Mengapa? Karena mendengar ucapan Rasulullah SAW dulu. Akotal tahu ba'da maqala la ilaha illallah. Apakah kalian akan berperang? Membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Pihak sana sudah mengucapkan la ilaha illallah. Pihak sini juga sudah mengucapkan la ilaha illallah. Apalagi Muhammad ibni Maslamah radhiyallahu taala anhu. Beliau bernama Muhammad sebelum masuk Islam. Ini keunikan beliau radhiyallahu taala anhu karena beliau dari kalangan Ansor sudah pernah mendengar dari orang-orang Yahudi tentang nabi yang akan datang, nabi yang akan datang sifatnya begini, namanya begini, maka dia namakan anaknya Muhammad dan kemudian masuk Islam. Ikhwan ibn a'azakumullah dipesan oleh Rasulullah SAW. Kalau engkau melihat pedang muslimin melawan muslimin, patahkan pedangmu naik ke gunung. Ketika beliau meriwayatkan hadis ini banyak para sahabat yang ikut bersama Muhammad bin Maslamah mengungsi, menjauh dari peperangan muslimin melawan muslimin. Barakallahu fikum walaupun kita pun yakin bahwa beliau Ibnu Zubair beristihad dan istihadnya benar. Kenapa benar? Karena bayat yang sah adalah yang pertama. Kata Nabi, hendaklah kalian berpegang dengan bayatul awal fal awal Hendaklah kalian berpegang dengan penguasa yang dibayat pertama kali. Sedangkan yang lebih dulu dibayat beliau sebelum yang di Syam. Tetapi kita tahu bagaimana Syam dengan Madinah jauhnya. Bagaimana Syam dengan Mekah jauhnya. Sehingga mereka merasa kami lebih dulu. Yang di sini juga merasa kami lebih dulu dibayat. Sedangkan tidak boleh ada dua khalifah dibayat. Tidak boleh ada dua pimpinan di bayat. Maka terjadilah apa yang terjadi. Masing-masing beristihad. Dan terjadilah peperangan atau pertumpahan darah. Sampai terbunuhnya beliau radiyallahu ta'ala anhu. Kalau wa madakala fi hadil qadiyah Ibnu Umar. Ibnu Umar tidak ikut-ikutan dalam masalah ini. Madakala fi hadil ma'ari kulluha. Demikian pula Muhammad ibn Maslamah wa ghairuhum dan lain-lainnya ma dakhalu fi hadhil fitan mereka tidak masuk dalam fitnah itu bahkan Abdullah bin Abbas mendengarkan suara azan dekat dengan pasukan Hajjaj pasukan Hajjaj pasukannya Marwan pasukannya Yazid maka dia salat bersama mereka Ketika terdengar azan dekat dengan pasukan Ibnu Zubair, salat bersama Ibnu Zubair, tidak peduli mau di sana atau mau di sini. Mereka semua muslimin katanya. Dan mereka pun memaklumi. Ini tidak ikut-ikutan. Tetap sholat bersama muslimin. Apakah pihak sana ataupun pihak sini. Radiyallahu ta'ala anhum. Lianna indahum taujihat nabawiyah. Karena mereka ini mendapatkan bimbingan dari Nabi. Yaitu bil bu'di anil fitan. Untuk menjauh dari fitnah wa adam ad dan jangan ikut-ikutan di dalamnya wa nasma wa nuti'u liman walahu Allah azza wa jal amrana berkata lagi kedua imam Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumallah dan kami ahlu sunnah mendengar dan tak kepada siapapun yang dijadikan oleh Allah sebagai wali pemimpin-pemimpin kami yang memegang urusan kami. Kami taati. Lian Allah amarana bi ta'atihim. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mentaati penguasa. Yaitu pada ayat Allah dalam surat An-Nisa ayat 59. Atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah taatilah Rasul dan ulil amri di kalangan kalian. Siapa ulil amri? Al ulama wal umara. Ulil amri adalah pemegang urusan kalian. Pemegang urusan dunia kalian penguasa. Pemegang urusan agama kalian ulama. Maka tafsirnya adalah ulama dan umara. Wala nanzi'u yadan min ta'ah dan kita tidak melepaskan tangan ini dari bayat kama bayan kama bayanatil ahaditsul ukhra sebagaimana diterangkan oleh hadis-hadis lain la nanzi' yadan min ta'ah kita tidak boleh melepaskan tangan ini dari ketaatan illa idza ra'ainal kufral bawah kecuali kalau kita melihat kekafiran yang sangat jelas ثم لا نخرج illa إذا kana indana ma يطمئننا Dan kita tidak keluar memberontak, tidak melawan kecuali kalau kita memiliki sesuatu yang menenangkan kita dari keyakinan. Ala alla tasfik dima wa la tarbu hadhihi al-mafsadah ala mafsadah wujudu hadzal hakim al-kafir idza kana kafiran. Kalau ternyata benar-benar kafir dan kafirnya bawah jelas itu pun kata beliau kita tetap melihat bagaimana maslahat dan mafsadah. Apa maknanya melihat mafsadah dan maslahah? Ala alla tasfik dima. Ingat, jangan sampai tertumpah darah. Jangan sampai semakin besar masalah Jangan sampai kerusakan semakin besar dan jangan sampai datang kerusakan yang lebih besar. Dihitung. Ini kafir. Tetapi pengikutnya muslimin, pembelanya muslimin, pasukannya juga muslimin. Bagaimana? Dihitung oleh mereka para ulama bakal terjadi begini. Akan terjadi kerusakan lebih besar. Maka disuruh untuk sabar Sabar dalam keadaan pemimpinnya kafir. Kenapa heran? Rasulullah SAW dan para sahabat di Mekah. Siapa tokoh-tokoh pimpinannya? Orang-orang kafir. Setiap para sahabat ingin melawan, ya Rasulullah kita lawan saja. Yang turun adalah ayat kufu aidiakum. Kufu aidiakum. Tahan tangan kalian, tahan tangan kalian, tahan kalian. Bukan karena ridho pada mereka. Tetapi menghitung Lima orang melawan lima ratus orang. Ya. Konyol. Sudah, ngalah. Kita hijrah. Hijrah Rasulullah SAW. Mereka para pemberani, bukan para pengecut. Tetapi karena Allah perintahkan untuk kufu aidiakum, kufu aidiakum, maka mereka tahan. Tetapi setelah di Madinah, setelah dilihat bagaimana kekuatan mereka, pasukan mereka dan sebagainya, maka diperintahkan untuk berjihad lawan mereka. Berarti bukan tidak perhitungan, perhitungan barakallahu fiikum. Bahkan para ulama membahas tentang ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal. Kalau kalian sabar atau kalau kalian 100 orang yang sabar akan mengalahkan 200. Kalau kalian 1000 orang yang sabar akan mengalahkan 2000. Tadinya, ayat sebelumnya, kalau kalian seratus orang yang sabar, kalian akan bisa mengalahkan seribu orang yang sabar. Sepuluh kali lipat. Kemudian ada ayat al ankum. Sekarang Allah ringankan untuk kalian. Seratus orang yang sabar bisa mengalahkan dua ratus. Apa maknanya khaffafa? Diringankan dari sisi apa? Kata para ulama, para ahli tafsir menukil dari Ibn Abbas diantaranya bahwa maknanya adalah kalau perbandingannya satu mereka sepuluh lawan itu yang ayat pertama kan berat. Kalau kalian seratus orang yang sabar bisa mengalahkan seribu maka ketika kamu punya seratus mereka seribu gimana ini harus dilawan. Bagaimana kalau 900, lebih-lebih lagi. Bagaimana kalau 500? Bagaimana? Begitu maknanya. Tetapi ada ayat al-an khaffafallahu ankum. Sekarang diringankan. Karena fikum ba'f kata Allah. Karena pada kalian ada kelemahan. Maka kalau satu bisa mengalahkan dua, sepuluh bisa mengalahkan dua puluh, seratus bisa mengalahkan dua ratus. Artinya ukurannya kalau lebih dari itu, tidak mengapa untuk kalian sabar untuk tidak melawan atau hijrah pergi atau bagaimana. Itu ternyata adalah ukuran seberapa kalian boleh untuk hijrah tidak melawan dan kapan kalian harus melawan. Ada hitungannya di dalam Al-Qur'an. kembali kepada kitab dan selanjutnya قال wa nattabi'us sunnah wal jama'ah ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة Hendaklah kita mengikuti sunnah wal jamaah. Dan kita menghindari asyudud. Wal khilaf wal furqah. Asyudud dari kata syad. Beda sendiri, nyeleneh sendiri di tengah-tengah ahlus sunnah. Wal khilaf, perselisihan pertikaian. Wal furqah perpecahan-perpecahan. Ikhwan ibn a'azamullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata Syekh Rabi di dalam syarahnya, "Nahnu nad'u ilal kitabi wa sunnah." Kita selalu mengajak manusia untuk mengikuti kitab was sunnah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian berpegang seluruhnya dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Nad'ul ummata kullaha ila al-iqtisam bi kitabillah wa sunnati Rasulillah. Kita mengajak manusia, umat ini seluruhnya agar berpegang dengan kitab dan sunnah. Nad'uhum ila ittiba'i Rasulillah. Kita ajak mereka untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nubayyin lahum annallaha at tafriq menerangkan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perpecahan. Allah berfirman, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'." Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok lasta minhum fi syai' engkau tidak termasuk mereka sedikit pun. Rasulullah SAW dipisahkan. Engkau wahai Rasul tidak termasuk mereka sedikit pun. Siapa? Mereka yang memecah belah agamanya menjadi bersiah-syiah, menjadi bergolongan-golongan. Allah juga berfirman, "Wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an." kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kata Allah, tegakkanlah salat. Wala takunu minal musyrikin. Jangan kalian menjadi seperti orang-orang musyrikin. Minal ladina farraqu dinahum. Yaitu dari golongan orang yang memecah belah agama mereka sendiri. Wa kanu syia'an. Dan mereka menjadi bersiah, syiah. Beraliran, aliran bergolongan, golongan. Kullu hizbin bimaladaihim farihun. Masing-masing golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Wa naqra hadhil ayat. Kata Syekh Rabi, kita bacakan ayat-ayat ini. Jangan berpecah belah. Jangan menjadi seperti musyrikin yang memecah belah agama mereka. Naqra hadhil ayat muqinina biha. Kita membacakan ayat-ayat ini dengan yakin nara anna alal ummati an tajtami' Kita berpendapat bahwa umat ini harus bersatu. Umat Islam harus bersatu wa ta'tasim bihablillah. Dan mereka semua harus bersama-sama berpegang dengan tali Allah. Berpegang dengan kitab buat sunnah. Berpegang dengan syariatullah. Wa nara annahu la yajuzu hadhihi at-tafriq alladhi hasala fil ummah. Dan kita berpendapat tidak bolehnya perpecahan seperti ini. Alladhi hasala fil ummah yang terjadi di tengah umat ila snataini wa sab'ina firqah menjadi 72 golongan wa anahu haramun musadimun linusus perpecahan seperti itu haram dan bertentangan dengan dalil-dalil bertentangan dengan nas nas Quran was sunnah Alkitab was sunnah Jangan justru didukung. Jangan justru diridhoi. Jangan justru kita berkata tidak mengapa berbeda-beda. Kita saling hormat menghormati. Itu berarti meridhoi perpecahan. Padahal ayat dan hadis menyatakan pegang tali Allah seluruhnya. Jangan bercerai-berai. Artinya siapa yang menyebabkan perpecahan dan bercerai-berai? Yang lepas dari tali Allah, yang lepas dari kitabullah, yang lepas dari sunnah Rasulullah. Maka mereka ini yang memecah belah. Maka persatukanlah dengan tali Allah. Ajaklah mereka untuk kembali kepada tali Allah. Ajaklah mereka kembali kepada kitab wa sunnah. Ikhwani fiddina azakumullah. Rasulullah wasallam juga bersabda. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur Kata Nabi alaihi dalam hadis yang sahih atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus yang terbimbing dengan hidayah. Tamassaku biha, peganglah kuat-kuat. Addu alaiha bin nawajiz, gigit dengan geraham kalian. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara muhdats yang baru diada-adakan, ditambah-tambahkan dalam agama. Karena sesungguhnya perkara yang muhdats yang ditambah-tambahkan dalam agama adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah. Dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kapan diucapkan ucapan ini? Kapan diucapkan oleh Nabi Alaihi SAW kalimat seperti ini? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafar rasyidin. Setelah berkata akan terjadinya perpecahan. Fa Fa'innahu man ya'ish minkum, kata Nabi, Fasayara ikhtilafan kethira. Siapa yang hidup di antara kalian nanti akan menyaksikan pertikaian-pertikaian yang banyak. Perselisihan-perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati. Maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Itu cara untuk menyatukan umat. Kembali kepada sunnah. Kembali kepada syariah. Kembali kepada agama dengan saling menasehati, saling mengingatkan, saling tawasi bil haqqi tawasi bis sabr. Fanattabi'us sunnah wal jamaah ونكون مع جماعة المسلمين ولا نخرج على جماعة الإسلام ولا نفارقهم بقول ولا بعقيدة ولا بعمل maka kata Syekh Rabi' hafizahullah kita mengikuti sunnah dan kita mengikuti al-jamaah wa nakunu ma'a jama'atil muslimin yaitu bersama jamaah kaum muslimin dan penguasanya jamaah kaum muslimin dan penguasanya wala nakhruj ala jama'atil islam tidak boleh kita memerangi jamaah kaum muslimin memusuhi jamaah kaum muslimin atau memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin la nufariquhum biqaulin Jangan memisahkan diri dari mereka dengan satu ucapan bid'ah. Mereka semua bilang A, ah, tiba-tiba dia bilang menurut saya B. Beda sendiri. Ya. Ini syadz yang dikatakan oleh para ulama man syadza, syadza finnar. Siapa yang nyeleneh berbeda sendiri dengan kaum muslimin, berbeda sendiri dengan umat Islam, maka orang itu berarti nyeleneh sendiri, tidak mengikuti al-jamaah wala bi aqidatin. Jangan pula memisahkan diri dari mereka dengan satu akidah yang berbeda, yang aneh, yang nyeleneh, yang syan. Wala bi amal. Jangan pula berbeda sendiri, memisahkan diri dari mereka kaum muslimin dengan satu amalan yang syan. La nata'atal asbab allati tuaddi ilal furqah Jangan melakukan sebab-sebab, jangan saling memberikan sebab-sebab yang menyebabkan furqah yang tuaddi ilal furqah yang membawa kepada perpecahan. Lakin ma'al asafi kathirun minan nasi yaqa'una fil furqah. Tetapi sungguh sangat disayangkan kebanyakan manusia terjerumus dalam perpecahan-perpecahan wayasauna yas'auna ummah dia berupaya dengan upaya-upaya yang memecah belah umat tashtit menjadikan umat syatta syatta berbeda-beda wa fitamziqiha bahkan berupaya untuk merobek-robek pasukan kaum muslimin merobek-robek jamaah kaum muslimin ma'al asafis syadid sungguh sangat disayangkan Lakin manhaj ahli sunnati wal jamaah ضد هذه الأساليب كلها. Tetapi manhaj ahlu sunnah wal jamaah adalah bertentangan dengan cara-cara tersebut. Ikhwan ibn a'azakullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. La nufariquhum biqaulin wala biaqidatin wala bi'amalin. Jangan memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin dengan satu ucapan yang berbeda dengan mereka atau dengan satu akidah yang berbeda dengan mereka atau dengan satu amalan yang nyeleneh yang berbeda dengan mereka karena itu bibit perpecahan. Wa Nabi Idris al-Khawlani anahu sami'a Hudaifah ibn al-Yaman yaqul Diriwayatkan dari Abi Idris al-Khawlani bahwasanya dia mendengar Hudaifah ibn al-Yaman berkata kanan nasu yas'aluna Rasulullah. Dulu manusia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anil khair, tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr, sedangkan aku bertanya tentang kejelekan. Makhafata an yudrikani karena aku khawatir akan menimpa aku. Fakultu maka aku katakan ya Rasulullah inna kunna fi jahiliyatin wa syarr Ya Rasulullah, bukankah kita dulu di zaman dulu kita masih jahiliyah dan syar. Faja'ana Allah bihadzal khair. Kemudian Allah mendatangkan kebaikan ini, kebaikan Islam. Fahal ba'da hadzal khairi min syar? Maka apakah setelah kebaikan Islam ini akan ada kejelekan lagi? Qala na'am. Kata Nabi, iya. Qultu hal ba'da dzalika syar min khair? Kalau begitu, apakah setelah syar yang itu akan ada kebaikan lagi? Qala na'am wa fihi dakhan. Iya, akan ada kebaikan lagi setelahnya, tetapi fihi dakhan. Apa dakhan? Qultu wa ma dakhanuhu? Apa dakhannya ya Rasulullah? Dakhan itu kotor atau kabur atau kabut ya. Ketidakjelasan. Apa ya Rasulullah dakhannya yang membuat tidak jelas, yang membuat kabur? Qala qaumun yahtaduna bighairi hadi ta'rifu minhum wa tunkir. Satu kaum yang mereka mengikuti bimbingan bukan bimbinganku kata Nabi. Mengikuti huda tetapi bukan hadi, bukan petunjukku kata Nabi. Ta'rifu minhum wa tunkir, kalian lihat mereka dan kalian mengingkari. Kalian Menganggap ma'ruf sebagian mereka, kalian menganggap munkar sebagiannya. Qultu fahal ba'da dzalikal khair min syarr? Berarti itu kabur. Karena ta'rifu minhum wa tunkir. Kamu lihat ini ma'ruf, kalau melihat ini munkar pada satu golongan itu. Kalau begitu, setelah itu kebaikan yang ada dakhonnya. Apakah ada syar lagi? Qala na'am. Kata Nabi, iya du'atun ila abwabi jahannam akan muncul setelahnya dai-dai penganjur yang mengajak ke neraka jahanam. Man ajabahum ilaiha qadafuhu fiha. Siapa yang mau mengikuti ajakannya akan dijerumuskan ke dalamnya, ke dalam neraka jahanam. Qultu ya Rasulullah, sifhum lana. Aku katakan, kata Hudzaifah, Ya Rasulullah, gambarkan kepada kami. Faqala hum min jildatina. Mereka dari kulit-kulit kita. Wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka berbicara dengan lidah-lidah kita. Qultu fama ta'muruni in adrakani dhalik. Apa yang kau perintahkan pada kami ya Rasulullah? Kalau aku menemui mereka. Doa ala abwabi jahannam. Berbicara seperti ucapan kaum muslimin, berpakaian seperti pakaian kaum muslimin, tetapi ternyata mengajaknya ke neraka jahannam. Sifhum lana. Gambarkan kepada kami ya Rasulullah. Qala hum bin jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka dari kulit-kulit kita dan berbicara seperti kita. Kata Hudzaifah, kalau aku sempat menemui mereka, apa yang aku perbuat? Talzam jama'atul muslimina wa imamahum. Hendaklah kalian berpegang dengan jamaah kaum muslimin dan penguasanya. Hendaklah kalian tetap bersama kaum muslimin dan penguasanya. Suruh tetap bersama kaum muslimin dan penguasanya. Qultu fa in lam yakun lahum jama'atun wala imam. Bagaimana ya Rasulullah kalau nggak ada jamaah nggak ada imam? Berarti sudah chaos, sudah kacau. Nggak ada penguasa, nggak ada jamaah. Qalat fa'tazil tilkal firaq. Tinggalkan semua kelompok. Seluruhnya. Walau anta'adda bi asli syajarah. Walaupun engkau menggigit akar pohon. Hatta yudrika kal maut Sampai engkau mati. Sampai engkau didatangi kematian. Wa anta ala dhalik. Sedangkan engkau dalam keadaan seperti itu. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من رأى من أميرهم شيئا يكره siapa yang melihat dari amirnya sesuatu yang dia tidak sukai falyasbir hendaklah sabar Fainahu man faraqal jamaah karena siapa yang memisahkan diri dari jamaah shibron sejengkal saja famat kemudian mati illa mata maitatan jahiliyah kecuali dia akan mati dengan mati jahiliyah mati seperti jahiliyah mati tidak punya pemimpin mati dalam keadaan liar mati dalam keadaan asi bermaksiat fahadari minat tafarruq wasyudud maka hati-hatilah dari tafarruk, perpecahan, wasyudud, sikap-sikap nyeleneh, wal khuruj anil jamaah dan keluar dari jamaah, wal jamaah makan alaihi Rasulullah dan yang namanya al jamaah adalah yang dijalani oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Fabi ayyi halin minal ahwal la fil aqidah. Jangan nyeleneh, jangan berpisah dengan apapun dari keadaan. Tidak dalam masalah akidah, tidak dalam masalah manhaj, tidak dalam masalah ibadah, tidak dalam masalah politik, tidak pula dalam masalah lain. Wahada amrun yalzamuhul ummah. Ini perintah yang diharuskan kepada umat ini seluruhnya. Ulama'an wa hukaman. Ulamanya, penguasanya, wa mahkumin. Dan rakyatnya. Perintah ini umum untuk ulamanya, untuk penguasanya, untuk rakyatnya. Nasallaha ya yajma'al ummah ala kitab rabbiha. Semoga Allah menyatukan umat ini di atas kitab Rabbnya dan sunnah nabinya.